Qala wa amma raddul yamin 'ala al-mudda'i المشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة wa annaha la turaddu adapun ditolaknya sumpah atas orang yang mengaku-ngaku ini atas orang yang menuduh yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad mencocoki pendapat Abu Hanifah yakni orang yang menuduh tidak disuruh sumpah tapi bayinah bawa bukti wa annaha la turaddu Wastadalah Ahmad bi hadis al-yamin alal mudda'a alaihi. Berdalil Imam Ahmad bahwasanya riwayat hadis menyebutkan al-yamin alal mudda'a alaihi. Sumpah itu adalah bagi orang yang dituduh. Qala fi riwayat Abi Talib anhu ma huwa ba'id. Ada pula riwayat Abu Talib dari dari dia, tetapi ma huwa biba'id itu tidak jauh. An yuqalu lahu tahlif wa tastahil. Dia bersumpah dan dia berhak. Waqtara dhalika ta'ifat min mutaakhiril ashab. Dan dipilih pendapat itu oleh sekelompok dari para ulama dari sahabat-sahabat kami yakni Hanabilah tapi yang mutaakhirin, yang belakangan. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abi Ubaid wa ruwiya an ta'ifah min as-sahabah wa qad warada fihi hadis marfu' kharrajahu Daruqutni wa fi isnadihi nadhar. Ada hadis yang marfu' tapi sanadnya masih ada kritikan. Qala Abu Ubaid, "Laisa hadza izalatan lil yamin an mawdi'iha." Kata Abu Ubaid, tidaklah ini menggeser sumpah dari tempatnya. Final izalah la yaqdi bil yamin 'ala al matrub. Karena sungguhnya pergeseran tadi kalau benar-benar digeser, dihilangkan, itu an la yaqdi bil yamin 'ala al matrub yakni tidaklah diputuskan dengan sumpah atas apa yang diinginkan. Fa'amma idza qudiya biha alai, tetapi kalau diputuskan atasnya faradiya biyamini sahibihi dan ridha dengan sumpah pelakunya karena huwal hakim ala nafsihi bidalik berarti dia sendiri yang menghukumi dirinya dengan itu. Ini yani hukum asalnya seorang yang menuduh mengaku-ngaku barang orang lain bukan disuruh sumpah tetapi disuruh mendatangkan bukti atau saksi dikatakan di sini amma idza qudiya biha farudiya bi yamini sahibihi adapun kalau diputuskan dia membukti tidak bisa yang ini juga dalam keadaan tidak bisa bersumpah atau tidak berani bersumpah maka kalau dia ridho, ya sudah kalau kamu sudah sumpah saya aku. Ya sudah, berarti kamu telah menghukumi dirimu sendiri. Ya. Barakallahu fiikum. Huwal hakim ala nafsi li'annahu law syaa halafa wa bari'a. Karena kalau mau, dia yang dituduh silakan bersumpah kemudian terbebas. Bari'a artinya terbebas dari tuduhan tadi. Wa batalat anhu da'wa dan gugurlah tuduhannya yang ada pada kamu dari hak barang-barang kamu, harta-harta kamu, tiba-tiba ada orang yang menuduh, itu punya saya. Tidak bisa mendatangkan bukti, hanya bersaksi, uh, hanya bersumpah, demi Allah itu punya saya. Terus orang tadi ngalah, ya sudah, kalau kamu bersumpah Berarti dia mengakui dirinya dan dia menghukumi dirinya sendiri. Padahal kalau dia mau, dia bersumpah dan dia bebas. Mengapa? Karena kewajiban yang menuduh adalah bukti dan saksi, bukan sumpah. Sedangkan yang dituduh tadi, dia boleh membela dirinya dengan sumpah. Wallah ini punya saya. Dari dulu punya saya. Baik. Maka kalau itu masalah lain. Kalau memang pemilik harta, pemilik hak itu ridho dengan sumpah orang yang menuduh. Wal qawlu fi mas'alah. Ucapan kedua dalam masalah ini. An yurajjih Ah, annahu yurajjih janibu aqwal mutada'iyaini wa taj'al في yamin fi janibihi bahwasanya dia harus ini pendapat yang kedua dalam masalah adalah mana yang rajih dan lebih kuat dari dua orang yang saling menuduh dua orang yang ini saling menuduh ini mungkin kejadiannya sesuatu yang tadinya tidak al-asal. Sebab kalau al-asal mesti ada yang dituduh, ada yang menuduh. Tapi kalau tiba-tiba datang berdua, loh ini punya saya, nggak bisa punya saya. Itu baru saling menuduh. Bagaimana? Ya tinggal yang lebih kuat. Ainal aqwa al ini. Mana yang lebih kuat dari keduanya? Wa yamin fi janibihi. Maka sumpah bagi yang lainnya. Hada madhabu Malik. Ini madhabnya Imam Malik. Misalnya ketika mengambil hampir berbarangan tapi dia dulu mengambil Ini punya saya. Dan bisa punya saya. Jadi lebih kuat karena barang sudah di tangan. Baik. Maka dia yang menuduh berarti harus berdatangkan bukti dan ini yang harus bersumpah. Wa kada dzakara al-qadhi Abu Ya'la fi khilafihi wa kadha demikian dikatakan oleh atau disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la menyisi dia annahu madhhabu Ahmad bahwasanya itu adalah madhab Ahmad wa ala hadha al masail allati taqaddama dzikruha dan dengan ini diarahkan semua masalah-masalah tadi yang sudah lewat sebutannya dari hukum bil qasamah dari hukum tentang saling sumpah dia bersumpah dia bersumpah wasyahid wal yamin dan juga tentang saksi dan sumpah. Fa inna janibal mudda'i fil qasamah lamma qawiya bil lawth ju'ilat al yaminu fi janibihi. Karena janibul mudda'i fil qasamah sisi penuduh dalam masalah qasamah masih ingat qasamah ya. Sahabatnya tiba-tiba sudah berlumuran darah. Lama qawiya bil lawth kalau ternyata lebih kuat karena sudah ada noda darah padanya, laus itu telawus apa ternoda. Ju'ilatul yaminu fi janibihi. Maka dijadikan sumpah pada dia. Karena dia sudah tertuduh dengan tanda-tanda yang tidak bisa dipastikan. Ini karena saya ngangkat tadi. Karena saya menggeser ilah akhir sehingga terkena darah Ya akhir. sudah kamu bersumpah. Wallahi Wa biha dan hukumnya diberikan untuknya, artinya dia terbebas dengan sumpahnya. Wa kadzalikal mudda'i idza aqama syahidan. Demikian pula sang penuduh kalau ternyata bawa saksi. Fa innahu maka dia kuat. Karena kuat, siapa yang terus sumpah? Kalau fahala ma'ahu wa qudiya lahu, maka dia disuruh menambahnya lebih kuat lagi dengan sumpahnya dan qudiyalahu. Misalnya dia sumpah. Yang ini juga sumpah. Sebentar. Mana yang lebih kuat dari keduanya? Yang lebih kuat ketika dia bersumpah maka akan lebih kuat dan dia lebih menang. Wa haula ilahum fil jawabi an qaulil bayyinah 'alal mudda'i tariqan. Mereka ini para ulama tadi memiliki jawaban-jawaban tentang ucapan Rasulullah SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i Sebab para ulama tadi mengatakan bahwasanya yang lebih kuat yang kemudian dia memegang dan yang dituduhnya yang bersumpah. Bagaimana dengan ini? Bayinah alal mudda'i. Penuduhlah yang disuruh bersumpah. Mereka memiliki jawaban. Tariqan. Dua cara mereka menjawab. Ahaduhuma anna hadha khussa min hadha al-umumi bidalil bahwasanya kejadian tadi yang sedang dibahas oleh para fuqaha adalah dikhususkan dari keumuman dalil. Keumuman dalil memang yang menuduh membawa bukti dan yang dituduh bersumpah. Tetapi ada kasus-kasus khusus seperti al-qasamah. Seperti barang temuan yang masing-masing mengaku ini punya saya, ini punya saya. Itu terjadi pertikaian itu juga tidak bisa kita katakan yang ini yang menuduh atau yang itu. Karena dua-duanya sekedudukan, sama kedudukannya. Ini nggak bisa bawa bukti, itu juga nggak bisa bawa bukti. Wasani anna qawlahu al-bayina al mudda'i itu jawaban pertama tadi bahwa itu kasus khusus. Jawaban kedua, al-bayina al mudda'i maksudnya laisa bi'am, itu bukan umum. Li'anna al-murad al mudda'i al-ma'hud wa huwa man la hujjata lahu siwa da'wa. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang menuduh sesuatu yang sudah disepakati bersama atau titipan dan sejenisnya. Wa huwa man la hujjata lahu, yaitu orang yang tidak punya hujah apapun kecuali pengakuan. Kama fi qoulihi ta'ala law eh, kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, law yuqtan nas bid'awahum Lada'i da'i jalun dima'a qawmin wa amwalihim. Kalau diterima semua pengakuan dan semua tuduhan, maka niscaya laki-laki atau setiap orang akan bisa mengaku darah orang lain atau harta mereka. Ya ini yang tidak punya dalil-dalil, tidak punya bukti. Fa'amal mudda'i alladhi ma'ahu hujjah tuqawi da'wahu ataupun menuduh yang punya hujjah, punya dalil, falaisa dakhilan fi hadzal hadis maka tidak masuk dalam hadis ini kalau penuduh tadi punya saksi punya bukti maka nggak perlu sumpah-sumpah kamu nggak disuruh sumpah wa tariqun thalis wa huwa annal bayyinah cara ketiga untuk menjawab dua kasus yang kayaknya berbeda bahkan terkesan menyelisihi hadis dijawab wa huwa annal bayyinah kullu ma bayyana bahwa Nabi mengatakan bayinah, maksudnya adalah semua yang menjelaskan. Semua yang menjelaskan bisa bukti, bisa saksi, bisa sumpah. Itu maksudnya. Berarti sumpah masuk dalamnya. Kan disuruh bayinah bukan sumpah. Iya, memang. Tapi pada kasus ini, bayinahnya adalah sumpah. Karena tidak ada keterangan atau tidak ada bukti, tidak ada apapun. Kecuali sumpah. Kullu ma bayyana sihhata da'wal mudda'i. Makna bayina adalah semua yang menjelaskan benarnya tuduhan. Wa syahida bisidqi atau dipersaksikan kejujurannya. Fallawthu ma'al qasamah bayina. Allawth ma'al qasamah. Bukti dari noda dengan sumpah itu sudah cukup bayina. Wa syahid ma'al yamin, saksi bersama sumpah juga bayina. Maksudnya lebih kuat dari yang lainnya. Dia hanya bisa sumpah saja. Sedangkan ini bisa bersumpah juga, bisa mendatangkan bukti juga, atau saksi dengan sumpah. Berarti jawaban ketiga kata para ulama al bayinah itu tidak mesti bukti-bukti, bisa bukti-bukti, bisa saksi-saksi. Bahkan kalau lebih kuat bukti dengan sumpah atau saksi dengan sumpah. Itu sudah bayinah, Sudah bayinah. Watariqun tariqun eh, wa rabi' salakahu ba'duhum. Ada jawaban keempat yang dijawabkan oleh sebagian mereka. Wa huwa ta'nu fi sihhati hadzal lafdhah. Biasanya yang terakhir kan yang lemah atau yang diurutkan yang paling kuat kemudian di bawahnya di bawahnya di bawahnya. Yang keempat katanya adalah ta'an fi sihhati hadzal lafdh. Bahwa lafaz hadis tadi ada kritikan Maksudnya dalam riwayatnya. Ani qawlu al-bayina al mudda'i. Wa qawlu innama thabitu huwa qawlu al-yaminu al mudda'i. Eh, al mudda'a alaih. Bahwasanya justru yang sabit riwayatnya yang lebih sahih bukan al-bayyinatu lil mudda'i tetapi justru al-yamin al mudda'a alaih sumpah bagi yang dituduh Wa qaluhu law yuqtan nasu bida'wahum. Kalau saja manusia diterima pengakuan-pengakuannya, lada qaumun dima'a qaumin wa amwalihim. Niscaya satu kaum akan bisa mengaku-ngaku darah sekaum yang lain atau mengaku harta mereka. Yadullu ala anna mudda'id dam wal mal la budda lahu min bayyinah. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa seorang yang menuduh darah atau harta seharusnya baginya untuk membawa keterangan yang jelas. Tadulu ala mad'ahu yang menunjukkan apa yang dia tuduhkan atau yang membenarkan apa yang dia aku-aku. Wa yadkhul fi umumi dhalik dan termasuk dalam keumumannya anna man ala rajul annahu qatala mawruthahu wa laysa ma'hu illa qaulul maktuli inda mautihi. Contoh, siapa yang mengaku-ngaku atau seseorang bahwa dia membunuh maurusnya, maurus itu yang mewariskan. Walaysa mahu illa qaulul maqtul an inda mautihi. Maka yang diterima adalah ucapan yang terbunuh tadi sebelum matinya. Tidak bisa. Tuduhan-tuduhan tadi. Jarahani fulan yang melukai aku adalah si fulan. Itu diterima. Sebab dia yang terluka, dia yang terbunuh, maka dia yang paling tahu. Suruh apa dia? Suruh tangan saksi? Tidak bisa. Tidak ada saksi. Suruh bawakan bukti, apa buktinya? Ya buktinya ini berdarah. Buktinya kalau dia yang bunuh. Anda lihat. Bagaimana kira-kira? Disumpah apa dia? Ya sumpah. Nggak lain. Sumpah. Wallahi demi Allah. أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده, بمجرده لوثا tidak cukup hanya karena laut atau satu noda dan sebagainya. Wa ada qaulul jumhur. Dan ini ucapan jumhur. Khilafan lil malikiyah, berbeda dengan malikiyah. Wa annahum ja'aluhu. Sebentar, tadi orang yang terbunuh tadi menuduh apa dituduh? Hah? Tertuduh kan? Enggak lah, jadi menuduh. Menuduh. Yang bunuh si bulan Yang bunuh Ana. Nuduh apa dituduh? Penuduh. Tapi nyatanya dia tidak disuruh datangkan bukti tapi suruhnya sumpah. Kenapa? Ini makanya disebutkan hadis tadi ada tiga jawaban tadi. Ada yang bilang am dikhususkan pada kasus-kasus tertentu. Ada yang menyatakan bahwa bayinah itu apa yang menjelaskan. Bisa saksi, bisa bukti, bisa pula sumpah. Begitu. Jawaban kedua. Jawaban ketiga bahwa lafadznya sendiri yang lebih sahih bukan begitu. Bukan al-bayyinatu lil mudda'i, tetapi justru al-yamin ala mana angkar, potongan belakang yang ada, bukan yang depan. Baik yang keempat adalah ini yang sedang kita bahas. Qala ولا يكون بمجرده لوثا هذا قول الجمهور خلافا للمالكية وأنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء dan bahwasanya mereka menjadikannya sebagai sesuatu yang bersumpah bersamanya wali-walinya. Artinya bahwa orang ini jujur. Saudara saya ini yang terbunuh ini jujur. Mengatakan seperti itu. Siapa saksinya? Keluarganya, anak bersumpah demi Allah. Aku juga, aku juga. Bab apa ini berarti? Bab kosama. Masih ingat kosama sampai suruh 50 orang untuk bersumpah semuanya. Masa mereka lihat semua? Tidak. Tapi mereka membenarkan orang ini. Aku kenal dia. Nah kalau aku kenal dia kan tidak tidak bisa satu. Harus orang semua sekian banyak tahu kalau orang ini orang yang jujur. dam. Setelah itu bisa berhak tuduhan darahnya diterima. Berarti si fulan pembunuhnya. Kalau membunuh maurus berarti tidak mendapatkan waris. Ya. Jadi warisan tidak diberikan pada pembunuhnya. Kalau keluarganya ada yang pengen dapat warisan cepat, kemudian dibunuh orang tuanya, maka dia justru nggak dapat. Ya. Wa yadkhul fi umumihi aidan man qadhafa zawjatahu wa la'anaha. Contoh yang begini adalah seorang suami yang menuduh istrinya. Masa dia suruh bawa saksi? Dia nggak akan bisa. Jelas tidak mungkin dia menjatuhkan empat saksi. Tapi aku lihat, aku lihat sendiri dan aku lihat buktinya. Ini juga sama dengan tadi. Dia yang menuduh, tapi dia suruh sumpah. Baik. Mengapa? Ada tiga jawaban tadi. Hadisnya umum, ini khusus. Atau hadisnya bayinah bermakna penjelasan maka penjelasan dengan sumpah juga bisa. Atau riwayatnya dhaif kalimat bayyinatul mudda'i ila akhir. Fa innahu la yubahu damuha bimujarradihi la'anaha. Maka tidak cukup kalau dia hanya melaknat saja. Wa huwa qaulul aktsarin khilafan lisyafi'i. Dan itu ucapan kebanyakan para ulama kecuali Syafi'i. Waqtar qawluhu al-Juzjani li dhahirihi قوله عز وجل ويدروا عنها العذاب أن تشهد adzab شهادات بالله Ini sudah bersumpah empat kali dengan laknat. Wal khamisatu anna Allah alayya astaghfirullah. A'udzubillah min dzalik. Dia berkata yang kelima adalah saya bersiap dilaknat kalau saya berdusta. Apakah diterima yang seperti ini? Ya bisa. Dia juga harus berani gak bersumpah. Kalau dia nggak berani bersumpah, jatuh ya, tuduhan tadi. Ya. Kalau berani bersumpah, dipisahkan dan diserahkan nanti awal kiamat pada Allah Taala. Ya. Itu namanya li'an. Dia disuruh sumpah. Yang dituduhnya juga disuruh sumpah. Dua-duanya disuruh sumpah. Ini kasus-kasus seperti ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Berbeda dengan kaidah yang disebut al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar. Nah, sudah dijawab ternyata alasannya. Imma ini kasus khusus berbeda dengan itu atau makna bayinah adalah penjelasan di antara penjelasan adalah dengan sumpah. Allah katakan wa yadra'u anha al-'adaba an tashhada arba'a syahadatin billah dan si wanita ini bisa bebas kalau dia berani bersumpah empat kali dan yang kelima laknat atas dirinya kalau dia berdusta. Wal awwalun minhum man hamal al-'adzaba 'ala al-habsi. Sebagian mereka para ulama membawa makna azab adalah al-habs. Penjara. Wa qalu in lam tula'in hubisat hatta tuqarra aw tula'in Wafihi nawar. Ada yang berpendapat begitu. Di penjara. Kalau dia tidak berani bersumpah. Si wanita tadi. Yang laki sudah bersumpah empat kali dengan yang kelima dengan laknat. Hubisat hatta tuqar. Eh, hatta tuqirra. Autula'in. Di penjara sampai dia memilih. Ngaku atau melanat. Melanat artinya bersaksi empat kali dengan lanat. Tapi ini fihi nazar yang pertama tadi yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau tidak berani bersumpah, jatuh tuduhan suami. Kalau jatuh tuduhan suami berarti dia berzina, dihukum dengan hukum zina. Nauzubillah min dzalik. Law idda'at imra'atun 'ala rajulin annahu istakrahaha 'ala zina. Sekarang kebalikannya, kalau wanita yang menuduh suaminya bahwa suaminya memaksa dia untuk pelacur, paksa untuk melayani orang lain dengan dia mendapatkan keuntungan. Bagaimana? Hal jumhur annahu la yathbut bidakwaha alaihi syait. Maka si wanita tadi tidak kata jumhur la yathbut bidakwaha, tidak bisa diterima pengakuannya sedikit pun. Sama dengan yang tadi harus bayinah harus ada pembuktian-pembuktian. Wa qala ashab minal malikiyah laha sadaqu biyaminiha. Dia harus membayarkan atau mengembalikan maharnya dengan sumpahnya. Wa qala ghairuhu minhum dan sebagian yang lain berkata laha sadaqu bighairi yamin. Dia bisa mengambil kembali maharnya tanpa sumpah. Wa hadha kulluhu idza kanat data qadrin. Itu semua kalau si wanita tersebut punya kedudukan data qadrin wajah dalika ala muttaham dan dia menuduh orang yang memang sudah tertuduh taliqu bihi ja'wa yang pantas oh si fulan itu ma'ruf itu orang begini begini begini ya. artinya orang tahu orang ini orang jelek gitu. si wanita tadi orang baik itu baru dibahas ya. tapi kalau suaminya orang yang masyhur bisalahihi masyhur kesolehannya sedangkan wanita ini yang naudzubillah terlihat di tempat-tempat yang jelek kemudian ketika ketahuan zina dikatakan aku disuruh oleh suamiku laisa alaihi syai dia tidak bisa mendatangkan bukti apapun dan tidak disuruh sumpah tidak diterima kalau nggak bawa bukti apapun qala wa in kana al-marmi bidzalika min ahli salah fa fi haddiha lil qadfi an malik riwayatan kalau ternyata suaminya orang yang terkenal salah, terkenal soleh dia. Min ahli salah maksudnya orang yang baik. Fafi haddiha lil qadir. Maka justru wanita itu yang dituntut untuk mendatangkan saksi atau kalau tidak dicambuk sebagai pendusta. Jadi seperti kasus-kasus qadhaf lainnya. Nah, seperti tuduhan dengan kata akhir yang terjadi pada Muhammad bin Hadi. Kemudian dituntut dan di pengadilan jelas keputusannya. Oh, kamu salah harus dicambuk dan kamu termasuk fasik. Tapi naik banding. Tok lebih tinggi lagi salah juga tetap bersalah sekarang lagi naik banding lagi kemudian barakallahu fikum sekarang ada berita-berita-berita burung, padahal belum selesai pengadilannya. Bahwa dia bebas dari cambukan. Saya katakan apakah yang keputusan pertama dan kedua itu bukan dengan Quran dan Sunnah? Wassalamualaikum ya. Al-Muhim, kalau penduduk yang seperti itu tiba-tiba mundur tanpa ada sesuatu, mau dibilang orang ini orang jelek, orangnya terkenal ahli salah, tidak bisa, itu harus ya ada bayinah. Apakah dicambuk sebagai hukum khadaf? Ada dua riwayat. Kasus ini ada dua riwayat. Kasus seorang istri yang menyatakan aku dipaksa oleh suamiku. Waqad kana Syuraih wa Iyas ibn Muawiyah yahkuman fil al mutanaza' fiha مجرد القرائن الدالة على al أحد المتداعيين وقضى شريح fi أولاد fi awlad. حرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال شريح ألقها مع هذا ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واستبرت فهي لها وإن هي فرت وهرت واجبأرت فليس لها Qala Ibnu Qutaibah qalu istabarrat yuridu imtaddat lil irda'. Tadi nggak dirincikan berarti pendapat Imam Malik. Saya kira mau merincikan pendapat Imam Malik. Al-Muhim ada dua riwayat. Ada yang menyatakan harus dicambuk kalau tidak bisa meletakkan bukti atau saksi. Itu pendapat salah satunya. Salah satunya tidak disamakan dengan itu. Baik, kasus lain. Bahwasanya Syuraih dan Iyas ibni Muawiyah keduanya menghukumi dalam harta yang diperebutkan padanya bimujarradil qara'in hanya dengan korina-korina menghukumi hanya dengan korina-korina tanda-tanda adalah ala sidqi ahadil mutada'iyain tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran salah satu yang penduduk. Ya. Baik, misalnya kalau kita di sini seringkali entah barangan yang jadi rebutan disembunyikan. Punya kamu seperti apa? Ya. Mana yang hafal dan mana yang tidak hafal? Emang eh, yang megang lama pasti hafal. Warnanya, tutup botolnya, ila akhirnya. Itu qara'in namanya. Itu namanya koroin. Wa qada Suraihun fi awladi Harrah Syurai pernah memutuskan salah seorang anaknya Harra yang jadi rebutan. Tada'a imra'atani. Jadi rebutan dua ibu. Wallahu ta'ala alam kejadiannya. Kalau sekarang mungkin bisa terjadi kalau di rumah sakit kan begitu. Dia ambil anaknya, itu anaknya ya. Kemudian terjadilah pertikaian. Apalagi anaknya satu meninggal misalnya. Dia meninggal ibunya punya kamu, Ini punya saya. Kulun منهما taqulu هي walad hirrati. Qala Syuraih alqiha ma'a hadhihi. Lemparkan ke sana. Fa in hiya qarrat wa darrat laha. Kalau lemparkan pada yang ini. Kalau dia langsung nyambung apa namanya? <laughs> Korot itu hatinya langsung tentram. Kemudian mendekatinya, kemudian menyusuinya, maka berarti itu anaknya. Ini bukan anak manusia, anak hirrah. Sepertinya ya, hirrah itu kucing. pada keluar fikum. Leparkan ke sana. Kalau langsung apa didekati, langsung akrab dan sebagainya, maka itu adalah anaknya. Kalau al alqiha ma'ahadihi. Leparkan sama yang ini. Fa هي قرت ودرت wa فهي لها وإن هي فرت farrat kalau dia malah menjauh, malah lari, wasba'arrat fa laysa laha. Berarti bukan anaknya. Qala Ibnu Qutaibah qauluhu istabarat yurid imtaddat lil irda. Kalau dia kemudian membiarkan anak tadi anak kucing tadi mendekat padanya dan membiarkannya untuk menyusuinya, berarti itu anaknya. Adapun izbarat maknanya ikhsyarat. Enggak mau apa uh, takut wa menjauh menghindar wa kana yaqdi binahwi dzalika Abu Bakar Asy-Syami min Asy-Syafi'iyah dan ini juga yang diputuskan oleh Abu Bakar Asy-Syami min Asy-Syafi'iyah wa rajjaha qawluhu Ibnu Aqil ibni min ashabiha berarti di sini apa kesimpulannya boleh beberapa ulama salaf memutuskan dengan qarain dengan Korina-Korina sebagai bukti membenarkan apa yang disebutkan dalam pendapat tadi bahwa bayinah itu penjelasan. Kalau ada kejelasan, bagus. Maka itu diterima. Ditambah lagi dengan sumpah. Waqad ruwiya an Syafi'i wa ahmad istihsan qalil qafah fi في سرقة amwal bahkan diriwayatkan dari Syafi'i dan juga Imam Ahmad keduanya menganggap baik jadi bagus-bagus saja boleh menerima ucapan kofah kofah itu orang yang ahli nasab dan ahli membaca telapak kaki dan telapak tangan fisariqatil amwal dalam pencurian harta wal akhd bidalik atau dalam mengambilnya mereka akan berkata ketika melihat jejak kaki, ini dari Bani Fulan. Kofah ini ahli. Dia akan tahu ketika melihat lapak kaki unta, ini unta yang buta. Gak ada ekornya. Tahu. Kenapa kamu bilang buta? Unta biasanya jalannya begini. Tapi dia dalam keadaan arahnya tidak jelas. Ke kanan ke kiri Berarti dia dalam keadaan mencari-cari jalan dan ini adalah unta buta. Kemudian ba'rah, ba'rah itu kotorannya. Dalam keadaan harusnya aku hidup dengan unta, itu harusnya mesti bentuknya begini. Karena kesenggol dengan buntut, dengan ekor. Ini utuh, bagus bentuknya, berarti jelas dia ya, terpotong ekornya. Masih ada lagi, tiga, empat dia tahu. Hanya karena lihat telapaknya saja. Unta ini pincang. Kamu tahu pincang dari mana? Aku lihat dalamnya, telapaknya berbeda satu dengan lainnya. Harusnya sama semua. Ini ada memang keahlian kalian seperti itu. Dan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW pernah gembira datang ke rumahnya menyatakan pada keluarganya dan familinya bahwasanya apakah kalian tidak dengar ucapan kafah bahwasanya mereka adalah saudara satu suku bapak dengan anaknya maksudnya Zaid bin Harithah dengan uh, orang tuanya ketika datang. Kan semua mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai ketika mereka tidur dan kebiasaan mereka tidur nanti bisa dilihat kalau haji. Mereka tidur terus selimutnya bukan selimut apa? Permadaninya itu jadikan selimut semua sekeluarga jadi satu untuk melindungi istrinya yang di tengah laki-laki kanan dan kiri. Jadi kayak kemah ada kolongnya. Nah itu untuk, untuk keluarganya. Kakinya kelihatan semua. Yang laki-laki tentunya. Dilihat oleh kofah. Adihil arjul atau akadam ba'duhum min ba'd. Kaki-kaki ini adalah satu keluarga. Bapak dengan anak dan anak dengan bapaknya. Ya. Maka Nabi menyatakan, apa kalian dengar ucapan kafah bahwa ini adalah anaknya? Artinya bukan anakku, anaknya Harisah. Nah, dalam kasus-kasus seperti tadi, al mudai dan mudaa alai yang menuduh dan yang dituduh, apakah bisa menerima ucapan kafah? Kata Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam madhab keduanya, istahsana. Keduanya menganggap baik. Boleh-boleh saja. Yang penting ada bayina. Wanakala Ibnu Mansur an Ahmad إذا قال zara زرع Ghanamuka zar'i bil Engkau telah merusak kebunku dengan kambing-kambingmu tadi malam. Afsadta engkau merusak atau afsadat kalau di tafsir apa di failnya adalah ghanam. Afsadat ghanamuka, kambing-kambing merusak kebunku bil lail. fil athar, maka dilihat jejak-jejak kambingnya. Fa kun yakun atharu ghanamihi fi kalau itu bukan jejak kambing dia fi maka tidak bisa diterima tuduhannya. Labu dari sahib sahibi min min an yaji abil bayina Maka pemilik kebun harus mendatangkan bukti lain. Karena jejaknya berbeda. Siapa yang tahu jejak kambing bisa ditebak? Bisa. Yaitu Al-Qafah namanya. Kalau Ishaq Ibn ya Kama qala Ahmad li'annahu mudda'i wa hadha yadullu ala ittifaquhuma ala al-iktifa bi ru'yati asaril ghanam. Berkata Ishaq bin ya sebagaimana dikatakan pula oleh Imam Ahmad. Karena orang tadi mudda'i yang menuduh si sahibuz zara adalah yang menuduh kambingmu merusak kebun saya maka dia harus mendatangkan bukti Wa hadha yadullu ala ittifaquhuma ala al-iktifa bi ru'yati asaril ghanam. Berarti sepakat Ibnu Rahawiyah dengan Imam Ahmad bahwa cukup dengan pembuktian jejak kaki kambingnya. Wa annal bayyina innama tutlab inda adamil athar. Sesungguhnya bayina bukti-bukti lain diminta kalau tidak ada jejak-jejak kaki tadi. Jejak kaki nggak ada. Kok bisanya menuduh kambing-kambing saya? Jejak kambingnya aja nggak ada. Itu nggak bisa. Tapi kalau ada bisa diterima. Wa qalu wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih. Kalimat kedua dari hadis sumpah atas mudda'a 'alaih, sumpah bagi yang dituduh. Yadullu 'ala anna kulla man idda'a 'alaihi da'wa fa ankara. Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap yang dituduh dengan satu tuduhan dan dia mengingkari, fa inna alaihi yamin, maka atasnya untuk bersumpah. Wa hadza qawlu aktsaril fuqaha dan ini ucapan kebanyakan para fuqaha. Wa qala Malik dan berkata Imam Malik inna ma tajibul yaminu al munkir idza kana bainal mutada'iyain naw'u mukhalatah khawfan min an yatabaddal as-sufaha'u ar-ru'asa'a bitalabi aimanihim. Bahwasanya wajib sumpah atas munkir atas orang yang mengingkari Idza kana bainal mutada'iyaini naw'u mukhalatah. Kalau di antara keduanya ada sejenis kesamaran, tercampurnya sesuatu, mukhalatah atau tercampurnya sesuatu. Khaufan min an yatabaddal as-sufaha ar-ru'asa bi talib khawatir para sufaha, orang-orang bodoh akan mengeluarkan atau dari para ruasa atau para pemimpin untuk segera meminta sumpah-sumpah mereka. Orang-orang bodoh dari kalangan penguasa akan bersumpah. Maka segera dia bersumpah sebelum yang lain bersumpah. Wa indahu lawidda'a ala rajulin annahu ghasabahu maka menurutnya, setiap orang yang mengaku atau menuduh orang lain merampas atau mencuri, ngosob, punya dia, ausariqa minhu atau mencuri, walam yakunil mudda'a alaihi muttahaman bidalik. Padahal orang yang tertuduh tadi tidak terkenal kalau dia itu pernah mencuri. Orang baik-baik. Lam yustahlaf al mudda'a alaihi. Maka dia tidak diminta sumpah tetapi yang menuduhnya imma mendatangkan bukti wa imma tidak diterima. Mengapa? Karena mereka kenal ini orang baik. Ya. Istilahnya dia punya SKKB. Ah, surat tanda kelakuan baik. Ya. Hah? SKCK. Kalau SKKB apa? Oh yang lama. Ya, ya, harus ingat yang lama berarti. Sekarang SKCK ya. Nggak ada catatan, nggak ada bukti, nggak ada saksi kalau ini orang pernah berbuat seperti itu. Jadi, eh, kamu nuduh sembarangan. Apa buktinya? Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Dia hukum asalnya orang baik. Tetapi kalau ternyata orangnya terkenal, wah ini lagi orangnya. Sudah terkenal, kembali lagi, kembali lagi. Maka dia akan diminta nanti, sumpah. Kamu benar nggak nyuri? Padahal ini nggak bawa, bawa bukti tetap dicecer ini orang. Kenapa? Karena sudah dikenal seperti itu. Wa hukiya ayatan min al Qasim ibn Muhammad wa Humaid ibn Abdurrahman wa hakahu ba'duhum an fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Fa in kana min ahli al-fadl diriwayatkan dari Qasim ibn Muhammad dari Humaid ibn Abdurrahman dan dikisahkan pula atau dihikayatkan pula dari sebagian mereka dari fuqaha al-Madinah bahwasanya kalau orang yang tertuduh tadi min ahlil fadl, orang yang memiliki keutamaan. Mimman la yushar ilaihi bidalik. Ini orang yang tidak pernah tertuduh dengan kejelekan-kejelekan seperti itu. Uddibal mudda'i inda Malik. Menurut Imam Malik, penuduhnya harus diberi pelajaran. Datangkan bukti, wa illa kamu yang dihukum. Sebagai apa? Takdim, pelajaran. Apa dalilnya? Fa yustadallu biqaulihi berdalil dengan ucapan al yaminu alal mudda'alai sumpah bagi yang tertuduh ala annal mudda'i la yamina alaih uh, annal mudda'i la yamina alaih orang yang menuduh tidak disuruh sumpah karena orang jahil orang bodoh akan segera bersumpah tanpa pikir panjang Bukan itu yang diminta, bukti. Kalau enggak, kamu akan dihukum. Ya. Wa inama alaihil bayina. Maka dia harus mendatangkan bayina. Si penuduh tadi harus mendatangkan bayina. Kalau yang tertuduh ahlul fadl. Orang yang memiliki keutamaan. Wa huwa qawlul Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah. Wa Waruya an Aliin anahu ahlafal mudda'i ma'a bayinatihi anna syuhudahu syahidu bihaqqin diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh sumpah orang yang menuduh padahal dia membawakan saksi apa sumpahnya ma'a bayinatihi dengan bukti-buktinya dan dengan saksi-saksinya dia bersumpah bahwa bukti saya benar dan bersumpah bahwa saksi-saksi saya mempersaksikan dengan hak. Karena khawatir membawa saksi palsu. Udah bersaksi nih, iya saya saksinya ila akhirnya, kamu bersumpah. Kalau saksi ini benar. Wallahi, ini saksi menyampaikan dengan apa adanya. Aku bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, watallahi, wabillahi. Wa fa'ala aydan Syuraih. Demikian pula Syuraih melakukan hal yang sama. Setelah ada saksi, masih suruh sumpah. Padahal dia yang menuduh. Mengapa? Bersumpah bahwa saksimu bukan saksi palsu. Bersumpah bahwa saksimu bukan dusta. Wa Abdullah ibn Ubbah juga demikian ibn Mas'ud ibn Abi Layla wa Suwar al-Anbari wa Ubaidil, Ubaidillah ibn al-Hasan ومحمد بن عبد الله الأنصاري وروي عن النخعي أيضا diriwayatkan pula dari النخعي juga وقال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب ذلك Kata Ishaq bin Rahuya, kalau memang hakimnya demikian menyuruhnya, maka turuti. Karena sekarang sumpah yang dilakukan oleh penuduh tadi bukan bersumpah atas tuduhannya, Tapi bersumpah bahwa saksimu saksi yang benar. Saya jujur bukan orang yang kamu bayar. Kamu bersumpah bahwa saksi ini benar-benar jujur, bukan kamu bayar. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak membayar nilai akhir. Wasalaha huna. Apa kalimatnya? Omuhanda mungkin maksudnya. وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي kata Imam Ahmad sudah dilakukan yang seperti itu oleh Ali فقال له أيستقيم هذا apakah benar yang demikian فقال قد فعله علي telah dilakukan oleh Ali فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد maka qadi membenarkan riwayat ini dari Imam Ahmad rahimahullahu taala lakinnahu hamalaha 'ala dawa 'ala al-ghaibi was-sabi. Tetapi yang demikian dibawanya kepada pengakuan atas seorang yang tidak ada atau seorang anak kecil. Artinya orangnya yang dituduh mau disuruh sumpah juga anak kecil atau mau disuruh sumpah orangnya nggak ada. Akhirnya sumpahnya justru kepada yang menuduh. Kamu sumpah bahwa saksimu jujur. Qala wa hadha la yasih lianna aliyan innama halafa al-mudda'i ma'a bayyinatihi al-hadir ma'ahu. Tetapi anggapan bahwa itu kalau orang yang dituduhnya enggak ada atau orang dituduhnya anak kecil baru seperti itu. Ini tidak benar kata Ibnu Rajab rahimahullah. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib jelas menyuruh sumpah orang yang menuduh dalam keadaan yang dituduhnya hadir, ada dan bukan anak kecil. <coughs> Wa haula'i yaqulun Hadhil yaminu li taqwiyati da'wa. Dan mereka berkata bahwa sumpah tadi hanya memperkuat saja. Khawatir orang ini membawakan saksi-saksi palsu, maka engkau bersumpah bahwa saksi ini bukan saksi palsu. Engkau bersumpah bahwa saksi ini bukan saksi bayaranmu. Ila akhirnya. Idza dha'ufat bisira bisyuhud kal-yamini ma'a syahidil wahid. Yani untuk memperkuat pengakuannya kalau ternyata da'ufat, kalau ternyata masih kurang kuat, lemah. Bistirabati syuhud, misalnya saksinya ragu-ragu, anu kayaknya iya, iya apa enggak? Sepertinya begitu. Ini ada raib, ada keraguan-raguan. Kamu sumpah, oh, persaksi ini jujur. Nah, gitu. Jadi untuk memperkuat saksi tadi saksinya ada keraguan, maka harus diperkuat dengan sumpah dari orang yang menuduh tadi. <coughs> Wa kana ba'dul mutaqaddimin yuhallif asyuhuda idza tarabahum aidan. Dan memang orang-orang terdahulu juga sama. Ini para salafus saleh, para ulama. Kalau saksinya ragu-ragu, maka saya akan disuruh sumpah. Sumpah kamu dengan nama Allah. Kalau memang dusta, lebih ragu lagi. Ketahuan kalau dia dusta. Demikian pula orang yang membawa saksinya suruh sumpah bahwa saksi ini saksi yang jujur, bukan saksi yang dibuat-buat. Wa minhum Suwar al-Anbari yang berpendapat seperti ini, Suwar al-Anbari qadi dari Basrah. Wa jawwaza dhalika al Abu Ya'la. Dibolehkan pula oleh qadi Abu Ya'la dari ashabina liwaliyil mazalim dunal qudah bagi wali-wali yang mengurusi tentang madlamah atau pertikaian dunal qudah bukan para qadhi qad qala Ibnu Abbas fil mar'ati syahid 'ala ar-radha dan telah berkata Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang syahidah yang telah menjadi saksi atas masalah susuhan inna tustahlafu wa ukhidha bihi wa akhadha bihi Imam Ahmad. Bahwa ternyata wanita tadi disuruh sumpah. Saya saksinya atau saya menyusunya. Benar? Benar. Berani kamu bersumpah dengan nama Allah? Itu juga sama litaqwiyah untuk memperkuat. Wa qad dalla al-Qur'an 'ala istihlaf asy-syuhud 'inda al-irtiyab bi syahadatihim fil wasiyah. Demikian pula bahkan ditunjukkan dalam Quran permintaan untuk sumpah bagi saksi-saksi yang masih ragu-ragu dalam persaksiannya. Dalam Quran ada, yaitu dalam masalah wasiat. Dalam surat Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul maut hina wasiyah itnani dawa adlin minkum." Wahai orang yang beriman, persaksikanlah di antara kalian jika salah seorang kalian dihadiri kematian dan ingin berwasiat, maka panggil saksi. Suruh mendengarkan wasiatnya. Itnani, dua orang dawa adlin, dua orang yang adil minkum dari kalang, kalangan kalian. Au akharani min ghairikum atau orang lain dari selain kalian. Fayuqsimani billah. Keduanya bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah. Disuruh sumpah Padahal saksi. Apa kata Allah? Inir tabtum la nashtari bihi tamanan. Kalau kalian ragu bahwa kami tidak mengambil keuntungan apapun dengan persaksian ini. Walau kan ada kurba, walaupun kerabatnya, kerabat dekatnya. Walanattumu syahadat Allah dan kami tidak menutupi persaksian ini. Karena tidak ada kami tutup-tutupi. Kita harus bersumpah juga dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah. Sehingga di pengadilan kita pun akan disumpah walaupun nggak harus ya, diletakkan Quran di atas kepala ya, cukup dengan kalimat wallahi wa tallahi wa billahi nah itu udah apa agar dia benar-benar mempersaksikannya dengan yakin tidak dengan ragu-ragu Wahadil ayah lam yunsah Ayat ini belum dimansuhkan. Disuruh bersaksi dan bersaksinya disuruh bersumpah. Uh, saksi-saksinya disuruh bersumpah. Wa qad amila biha Abu Musa. Telah dilakukan atau telah dipraktekkan yang seperti ini oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa afta biha Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa madhhab Syuraih wan Nakhai wa Ibnu Abi Laila. Ini juga madhabnya Syuraih madhabnya Nukhai dan Ibn Abi Laylah dan Sufyan dan Auza'i dan juga Imam Ahmad wa Abu Ubaid wa ghairuhum rahimahumullahu ajma'in. Qalu mereka berkata, tuqbal syahadatul kuffari fi wasiyatil muslimina fi safar. Di atas disebutkan dalam ayatnya. Dawa adlin minkum dua saksi yang adil dari kalangan kalian muslimin maksudnya au akharani atau dua orang lain bukan muslimin tapi keduanya disuruh bersumpah nah Qala dikatakan tukbal syahadatul kufar diterima persaksian orang kafir dalam wasiat kaum muslimin dalam safar. Dalam safar nggak ada orang yang bisa disaksi kecuali orang kafir. Maka disumpah. Wa istahlafani ma'a syahadatihima. Tetapi ketika mereka bersaksi harus disumpah juga. Dengan agama mereka. Dan ini dengan dengan kalaupun mereka menyatakan Tuhan Allah tidak mengapa. Ini maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oh. Wahal yaminuhuma min babi takmil syahadah. Maka sumpahnya tadi untuk apa? Apakah itu untuk pelengkap persaksian? Fala yukam syahadatuhuma biduni yamin. Apakah tidak diterima persaksiannya tanpa sumpah? Amin babil istidhar indar raiba. Apakah itu hanya sekedar meyakinkan kalau ragu? Kalau hanya pelengkap saja, berarti persaksian saja cukup tanpa sumpah. Kalau ternyata itu adalah harus karena dia kafir, maka itu tidak terima kecuali dengan sumpah. Atau itu hanya dibutuhkan ketika dibutuhkan saja. Inda ar ketika ada keraguan. Wahada muhtamal itu masih ada kemungkinan semua. Wallahu taala alam. Washabuna dan sahabat-sahabat kami dari mazhab Hanabilah ja'aluha syartan. Mereka menganggapnya syarat. Kalau bukan muslim harus disumpah. Wa huwa ma ruwiya an Abi Musa wa ghairihi. Dan ini zahir yang tampak dari apa yang diriwayatkan dari Abi Musa dan lainnya. Wa qad ta'ifat min as-salaf ila anna al-yamin ma'a asy-syahid al-wahid huwa min babil istidhar. Adapun yang tadi dilakukan kepada muslimin yang didapat dari asar-asar ini seperti Ali bin Abi talib yang menyuruh saksinya ber, uh, menyuruh bersumpah ila akhirnya. Itu adalah hanya untuk meyakinkan kalau ragu. Jadi kalau pada muslimin jelas tidak harus kecuali kalau kelihatan ragu-ragu kamu berani bersumpah. Begitu. Adapun kufar kata madhab bila harus diiringi karena persaksiannya tidak meyakinkan kecuali harus diiringi sumpah mereka. Fa in al hakim al iktifa bisyahidil wahid. Kalau hakimnya mencukupkan dengan satu saksi saja. Liburuzi adalatihi karena tampak jelasnya keadilan dia, keadilan maksudnya kejujurannya, kebaikannya. Wa dhuhur sidqihi dan tampak kejujurannya. Iktafa bi syahadatihi biduni yaminit talib. Maka dicukupkan persaksiannya tanpa ada sumpah dari dia ataupun dari orang yang membawa saksi. Jadi kapan orang yang bawa saksi disuruh sumpah bahwa saksinya adalah saksi yang jujur? Ketika dilihat ada keraguan. Kau bersumpah bahwa saksi yang kamu bawa adalah saksi yang jujur. Bukan saksi palsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.